ilmi menuntut ilmu din yang memang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya sebuah kewajiban bagi seorang muslim untuk senantiasa membekali diri dengan al-ilmu nafi' ilmu yang bermanfaat karena sesungguhnya al-ilmu nafi' adalah al-huda. Ilmu yang bermanfaat adalah merupakan petunjuk. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa mengamalkan, mewujudkan di dalam kehidupan sehari-hari ilmu yang telah kita peroleh. Karena sesungguhnya buah daripada ilmu adalah amal. Manakala ilmu itu tidak diamalkan, maka ibarat pohon yang tidak memiliki buah. Oleh karena itulah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk bisa mengamalkan, mewujudkan ilmu itu dalam kehidupan sehari-hari dan mudah-mudahan apa yang kita amalkan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal saleh, amal yang akan memperberat timbangan kebaikan diri kita di akhirat nanti. Dalam kesempatan pertemuan kali ini Kita akan melanjutkan kajian tentang hak-hak yang terkait dengan anak-anak. Dan dalam hal ini makalah dari Asyikh, risalah dari Asyik Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan tentang fasal yang keempat hakul aulad. Hak anak-anak Dan sebagaimana pada pembahasan bulan yang lalu bahwasannya pendidikan anak terbiah bagi mereka adalah merupakan tanggung jawab orang tua berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Tahrim ayat ke-6 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan wal hijara." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka yang bahan bakar dari api neraka tersebut adalah manusia dan batu. Di dalam surat At-Tahrim ayat 6 ini, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan diri kita bahwasannya tanggung jawab mengarahkan anak, istri, semua orang yang menjadi tanggung jawab kita adalah terletak pada diri kita. Dipertegas lagi oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang dikeluarkan hadis ini oleh Al-Imam Bukhari di dalam kitab sahihnya di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi Warajulu ra'in fi ahlihi wa mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap diri kalian adalah pengembala, ra'in. Maksudnya adalah orang yang memimpin, mengarahkan, membimbing. Dan setiap diri kalian akan dimintai adalah orang yang bertanggung jawab atas yang dipimpinnya. Dan kelak semuanya akan dimintai pertanggungan jawaban oleh Allah Subhanahu wa taala kelak. Wa ra'in fi ahlihi dan setiap suami, setiap ayah dia adalah penggembala, pemimpin bagi keluarganya. Wa mas'ulun an ra'iyatihi dan kelak akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang telah dipimpinnya hadis sahih ini lebih menekankan lagi tentang tanggung jawab kita sebagai orang yang telah diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik karunia dalam bentuk seorang istri ataupun dalam bentuk anak-anak. Maka kata Syekh rahimahullah qal fal auladu amanatan fi 'unuqil walidain maka anak-anak itu merupakan amanah yang terletak pada leher kedua orang tuanya dalam bahasa kita pada pundak kedua orang tuanya wahuma mas'ulani anhum yaumal qiyamati keduanya kelak akan dimintai pertanggungjawaban atas anak-anak mereka pada hari kiamat nanti wa bitarbiyatihim at-tarbiyatud diniyah wa akhlaqiyah dan dengan mendidik mereka mendidik anak-anak mereka dengan tarbiyah ad-diniyah pendidikan agama wal akhlaqiyah pendidikan akhlak yakhrujul walidain makan taba'atu hadhihi ra'iyah maka akan mengeluarkan kedua orang tuanya orang tuanya akan keluar dari beban tanggung jawab kepemimpinannya tersebut dari kepemimpinan dari bimbing eh, dari tanggung jawab membimbingnya ini maka kita melihat bahwasannya yang akan melepaskan, meringankan tanggung jawab kita di akhirat nanti adalah ketika anak-anak tersebut diarahkan dengan pendidikan agama, pendidikan akhlak, akhlak tidak semata-mata dalam kerangka hubungan antara sesama manusia. Akhlak tidak semata-mata hubungan antara anak dengan orang tua. Tetapi lebih daripada itu, at-tarbiyatud diniyah wa akhlaqiyah adalah merupakan pendidikan menyangkut akhlak antara anak tersebut dengan Allah Subhanahu wa taala. Akhlak anak tersebut dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akhlak dengan kedua orang tuanya dan masyarakat secara umum. Maka dengan pendidikan agama akan menjadikan kedua orang tua lebih ringan tanggung jawabnya di akhirat kelak. Qala wa yaflahul aulad fayakunu qurrata aynin al abawain fi dunya wal akhirah. Maka anak-anak yang baik akan menjadikan dia sebagai penyejuk mata bagi kedua orang tuanya di dunia maupun di akhirat. Yaqulullahu ta'ala sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman Walladzina amanu wa taba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama allatnahum min amalihim min syai'in kullu mri'in bima kasaba rahin Dan orang-orang yang beriman dan yang mengikuti mereka dari anak cucu mereka dengan keimanan kami akan kumpulkan pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di surga nanti dan tiadalah kami mengurangi pahala mereka pahala amalan-amalan mereka sedikit pun karena setiap orang itu tergantung terkait dari apa yang telah mereka usaha yang telah diusahakannya. Di dalam ayat ke-21 surat At-Tur Allah menjelaskan tentang keutamaan dari orang tua yang mendidik anak-anaknya dengan pendidikan din dengan pendidikan yang baik. Pendidikan yang baik adalah pendidikan yang didasarkan kepada agama. Karena sungguhnya dengan bimbingan agama orang akan menjadi baik. Dan kata alat nahum Ainakosnahum yaitu tidak mengurangi pahala ganjaran mereka. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam ida mata bni Adam in qata 'amalu illa min salati. Sadaqatin jariyatin aw 'ilmin yuntafa'u bihi min ba'di aw waladin salih yad'u Apabila anak Adam mati, meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali tiga. Yaitu sedekah. Sedekah jariah, sedekah yang terus mengalir pahalanya. Atau ilmu yang bermanfaat setelah orang tersebut meninggal dunia. Atau anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Fahada min samrati ta'dibil walad. Dan ini adalah buah dari hasil didikan anak. Ida turabdi tarbiyata salihata ayyakuna nafi'an liwalidayhi hatta ba'dal mamat. Dan apabila anak tersebut dididik dengan pendidikan yang solehah, yang baik, maka akan menjadikan anak tersebut nafian anak yang bermanfaat lil walidayhi bagi kedua orang tuanya hatta ba'dal mamat meskipun kedua orang tuanya sudah meninggal dunia jadi ikhwafidin azakumullah kesimpulan dari apa yang dinyatakan oleh Syekh Muhammad bin Saleh al faymin rahimahullah menunjukkan bahwasannya anak merupakan investasi. Anak merupakan modal bagi kedua orang tuanya untuk kehidupan dunia maupun akhirat nanti. Maka sungguh merugi orang yang kemudian orang tua yang kemudian menyanyiakan anak. Dan bimbingan para ulama secara jelas bahwasanya modal yang terbaik untuk menjadikan anak-anak tersebut bisa mendoakan orang tuanya, kemudian bisa memiliki akhlak yang baik. Bimbingan para ulama adalah memberikan pendidikan agama kepada anak-anak kita. Kalau kita membaca buku-buku para ulama tentang masalah pendidikan anak, maka kita akan temukan semuanya mengarah kepada satu muara untuk menjadikan anak tersebut baik, yaitu mendidik mereka dengan agama. Tidak ada yang kemudian mengarahkan anaknya untuk kemudian jadi dokter. Tidak ada. Tidak ada para ulama yang kemudian mengarahkan anaknya untuk menjadi orang misalnya ahli ini dan itu. Sebab masalah keduniaan Apakah dia menjadi dokter, insinyur, ahli pertanian atau yang lainnya? Itu adalah sesuatu yang sifatnya fardu kifayah. Apabila di satu daerah sudah terpenuhi ada para ahlinya, maka sudah mencukupi. Jangan kemudian semuanya ingin ke arah sana. Dan pendidikan yang sekarang ini ada Semuanya mengarah ke sana. Dokter sudah banyak. Insinyur sudah banyak. Sarjana ekonomi sudah banyak. Nah, yang masih sedikit lowongannya sangat terbuka itu jadi ustadz di pesantren. sangat terbuka lebar. Kita baru bisa merasakan betapa kita memerlukan bimbingan orang-orang yang berilmu manakala kita jauh dari markas-markas ilmu. Di beberapa daerah, sebut saja misalnya di Kalimantan, Berapa Ustadz Salafiyin di sana? Padahal kita tahu Kalimantan itu luas sekali. Lebih luas dari Cilengsi. Di Cilengsi saja Ustadznya udah banyak. Di Kalimantan yang sedemikian lebih luas lagi. Sangat amat sangat sedikit sekali. Padahal ketika masyarakat tidak memiliki tidak memiliki seorang yang bisa membimbing umatnya, apa yang akan terjadi? Nanti seperti di Solo, rusuh. Padahal katanya itu orang beragama, tapi karena yang membimbing ini belajar agama tapi salah, akibatnya seperti itu. Hanya karena kecemburuan melihat sebagian umat Islam masih terjerumus kepada kemaksiatan, minum-minum khamer, judi, kemudian mereka melakukan sweeping Setelah itu kemudian yang disuting pun tidak terima membalas. Setelah sweeping selesai, besok lusanya ada yang lewat disikat. Kemarin kamu sweeping saya, sekarang saya sikat kamu. Terus, ini beberapa bulan yang lalu, Bulan kemarin ketika mereka yang katanya ini orang-orang ngaji dari pengajian takziah, ada dua orang sedang di bengkel kemudian disikat, dibacok. Nah, kemudian membalas dengan menggeruduk. Masyarakat jadi cemas. Ketemunya orang yang dibacok, disabet pakai pedang. Tidak memiliki akhlak, tidak memiliki arahan-arahan yang jelas. Coba sekarang kita umpamakan kalau di sebuah sekolah ada anak didolimi oleh yang lainnya. Kemudian orang tua anak ini ngajak pamannya, ngajak keluarganya yang lain. Sekian banyak orang kemudian datang ke sekolah. Datang ke sekolah bukan menemui kepala sekolah, langsung mencari anak yang mendoliminya ini. Masuk ke kelas, masuk kelas, masuk kelas, masuk kelas. Bagaimana keadaan sekolah itu? Orang yang dicari ini justru malah dilindungi oleh kepala sekolahnya kan. Karena apa? Sekarang berbalik orang yang tadinya mendolimi sekarang mau didolimi. Kan begitu. Sama. Ini preman yang dicari oleh ormas ini. Ya sekarang kalaupun ketemu oleh polisi dilindungi oleh polisi. Kalau diketahuan pasti akan dikeprokir. ya. Anda sampaikan kisah ini hanya ingin menunjukkan betapa pentingnya masyarakat terhadap bimbingan. Siapa yang bisa membimbing masyarakat kalau bukan salafiyin? Dan kalau anak-anak kita diarahkan untuk kependidikan pendidikan sebagaimana orang-orang awam, maka jumlah kader kita itu semakin tambah sedikit. Wong salafin itu sudah sedikit kan begitu. Anak kita diarahkan lagi seperti orang-orang awam. Jadi insinyur, jadi dokter, jadi yang lainnya. Tidak ada yang jadi duat, jadi ustadz, jadi pembimbing umat, tidak diarahkan ke sana. Ya, yang sedikit ini tambah sedikit lagi. Kita yang memiliki kesadaran beragama saja sikapnya sudah seperti itu, apalagi orang awam. Bayangkan. Nah, kalau kita yang sudah memiliki kesadaran beragama, kesadaran bermanhaj yang benar, kemudian melakukan praktek-praktek seperti orang awam, ya apa jadinya? Ini yang perlu kita fikirkan baik-baik. Bukan semata-mata kehidupan di dunia ini saja, tetapi yang lebih daripada itu, sebagaimana tadi digambarkan oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah bahwasannya anak yang kita didik ini kelak nanti akan dikumpulkan bersama kita manakala mereka dididik dalam kerangka ke keimanan. Karena di sini ada kalimat diimanin dengan keimanan. Artinya apa? Artinya dengan keimanan yang sama, keimanan yang benar. Pada pertemuan yang lalu, Anda beri contoh bagaimana ketika anak-anak dititipkan ke orang lain apakah keimanannya akan tetap benar itu yang menjadi tanda tanya besar kita ngaji di sini dalam kerangka apa imannya benar akidahnya benar manhajnya benar kan begitu disuruh ngaji ke tempat lain kita enggak, tidak mau kenapa karena khawatir iman kita tidak benar kan begitu Nah, jangan sampai anak kita pun kemudian dengan rela hati kita serahkan ke orang lain untuk dididik. Yang orang lain ini belum tentu memiliki keimanan yang benar. Belum tentu memiliki akidah yang benar, belum tentu memiliki manhaj yang benar. Ini berbahaya. Bagaimana mungkin akan bisa dikumpulkan di akhirat nanti bersama kita manakala di dunia ini mereka sudah memiliki keimanan yang keliru. Oleh karena itulah Nabi Nuh alaihissalatu wassalam mengatakan kepada anaknya dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala Ya bunai, irkam ma'ana wala takum ma'al kafirin Wahai anakku, kemarilah, naik bersama kami, naik perahu. Dalam keadaan banjir bandang ini sudah semakin dahsyat. Naik bersama kami. Dan kata Nabi Nuh alaihi salatu wasalam dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, wala تَقُمْ ma'al kafirin. Dan janganlah kali, dan janganlah engkau bersama orang-orang kafir. Ini menunjukkan perhatian Nabi Nuh alaih salatu wassalam bagaimana dampak pengaruh lingkungan, dampak pengaruh pergaulan. Pergaulan yang menyebabkan kemudian anak memiliki keimanan yang tidak lurus. Karena pergaulan. Dan banyak kisahnya. Kalau tidak salah dulu Anda sampaikan di sini kisah Paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Abu Talib yang mati dalam keadaan kafir karena apa? Teman setianya, dua orang teman setianya Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Abdullah bin uh, siapa? Abi Umayyah mendampingi terus saat-saat Abu Talib ini meninggal dunia. Dan catatan yang diberikan oleh Fadulatul Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah bahwasannya ini akibat masalah pergaulan, akibat pertemanan. Akibat pertemanan. Ini bahaya dari pendidikan ketika kita salah menempatkan anak-anak kita di tempat yang tidak benar. Maka oleh karena itulah kita sebagai orang tua hendaknya memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala Jangan kemudian menganggap pendidikan anak ini nanti sajalah kalau sudah besar. Baru